Alhamdulillah saya juga bersyukur kepada Allah Taala. Pada hari ini saya sampai ke Qatar dan uh, tujuannya untuk dakwah dan diminta oleh Awqaf untuk dakwah di Qatar ini yang mudah-mudahan beberapa hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita wajib mensyukuri semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa nikmat Allah sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." innal insan kafar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zolim dan manusia sangat mengingkari nikmat. Allah menyebutkan innal insan la zalumun kafar. Zalum sangat zalim dan manusia sangat kufur kepada nikmat-nikmat Allah SWT. Akhwan fiddin, azakumullah. Karena itu kita wajib mensyukuri semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita yaitu nikmat Islam. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Allah tunjuki kita di atas Islam. Betapa banyak orang-orang yang dia masih kafir dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam keadaan kafir, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita yaitu nikmat Islam dan nikmat ini sangat berharga dan juga sangat besar bila dibandingkan dengan orang-orang kafir. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir bahwa mereka itu ingin keluar dari neraka dan ingin menembus dengan sepenuh bumi emas. Tidak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari api neraka tapi tidak bisa dan mereka dapat siksa yang abadi yang kekal terus menerus disebutkan juga dalam surah Al-Imran Inna latina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadin ul ardi dhahaba wa la orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir mereka itu kekal dalam neraka mereka ingin menebus dengan emas sepenuh bumi nggak bisa nggak bisa keluar dari neraka jadi ikhwan bidin azakumullah ini nikmat Islam ini nikmat yang besar nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri kita bandingkan dengan orang-orang kafir yang mereka kekal dalam neraka selama-lamanya dan yang berfirman Allah yang maha benar Allah yang berfirman dalam Al-Quran dan semua isinya lahak, semuanya benar. Karena itu kita wajib membenarkan semua isi Al-Quran. Dan dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang orang-orang kafir yang mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena itu ikhwan Bidina, azakumullah. Nikmat Islam ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri yang Allah sudah sempurnakan nikmat ini. Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ini nikmat. Nikmat Islam. Karena itu, ikhwan fillah, azakumullah. Nikmat ini wajib kita jaga dan kita laksanakan nikmat Islam ini. Jadi bukan sekedar KTP Islam, Orang tuanya Islam, lahirnya orang Islam, KTP-nya Islam. Bukan sekedar itu. Tapi bagaimana dia berupaya menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Dan juga dia mengetahui tentang Islam ini. Karena kalau kita lihat, Nakhon Bidina, Azakumullah, kaum muslimin, mereka Islam tapi mereka juga tidak tahu tentang Islam. Tidak tahu tentang Islam. Dari definisi Islam aja itu banyak kaum muslimin yang tidak tahu apa sih itu Islam. Ada yang mengartikan Islam itu selamat, damai. Ada yang menjawab Islam itu rukun Islam atau yang lainnya. Pada hakikatnya Islam itu sendiri intinya adalah tauhid kepada Allah SWT. Islam seperti yang disebutkan dalam usul salata bahwasanya Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Itu yang dikatakan Islam. Islam asasnya tauhid kepada Allah SWT. Tanpa tauhid gak ada arti apa-apa. Maka yang pertama itu Islam, kemudian yang kedua tauhid. Kalau orang nggak Islam, tidak akan diterima hatta dia berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Contoh Abu Talib berbuat kebajikan, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang ada padanya, dibela. Tetapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, mati dalam kafir. Abu Talib dan kekal mereka selama lamanya, selama lamanya kekal dalam neraka karena kafir mati dalam keadaan kafir padahal dia membela Nabi menolong Nabi dan segala macam yang dilakukan Abu Talib tapi karena dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dia tidak masuk Islam maka kekal dalam neraka kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya ya Rasulullah bin Judaan di Mekah itu banyak berbuat kebajikan menolong orang-orang miskin, fakir dan segala macam ditolong oleh dia. Apakah bermanfaat? Kata Nabi tidak bermanfaat. Karena dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia belum Islam, nggak ada manfaatnya amal kebajikan dia nggak ada manfaatnya. Di dunia dibalas oleh Allah dan Allah tidak zalim. Tapi di akhirat nggak ada artinya apa-apa. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapkan seluruh amal mereka. Kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya. Jadi yang pertama Islam, yang kedua tauhid. Kalau dia sudah masuk Islam, dia harus mentauhidkan Allah SWT. Tanpa tauhid, maka nggak ada arti apa-apa amalnya dia. Maka asas Islam adalah tauhid kepada Allah SWT. Kalau dia berbuat kesyirikan, dia menyebutkan Allah, dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, nggak diterima amalnya. Makanya di awal-awal Nabi pun diingatkan oleh Allah SWT Nabi Muhammad SAW Diingatkan oleh Allah Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar Lain asyrakta La yahbatanna amaluka Walatakunanna minal khasirin Seandainya engkau Muhammad Berbuat syirik Maka akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lain asyrakta seandainya engkau Muhammad berbuat syirik la yahbatanna amaluka maka seluruh amalmu akan hapus wala takunanna minal khasirin dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Artinya kalau nabi saja berbuat syirik kepada Allah dihapuskan seluruh amalnya apalagi sahabat, apalagi tabiin, apalagi kita akan hapus. Makanya asas Islam itu adalah tauhid kepada Allah SWT. Kalau tidak mentauhidkan Allah, dia menyekutukan Allah, dari terima amalnya. Makanya ini harus Dukhalibuddin Allah Kita belajar tentang Islam Dan kita harus meluangkan waktu tentang Islam ini Belajar tentang Islam Dan harus tahu tentang Islam karena banyak kaum muslimin dia mengatakan Islam, mengatakan muslim atau muslimah tapi nggak tahu tentang Islam. Dia harus belajar dan harus meluangkan waktu. Harus meluangkan waktu. Sebab dengan kita belajar tentang Islam kita tahu bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita e, mencintai Rasulullah, bagaimana konsekuensi cinta kepada Rasulullah dan yang lainnya. Kita akan tahu dengan apa yang kita belajar. Karena itu Nabi SAW bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Jadi kita ini wajib menuntut ilmu. Mencari nafkah sudah. Dan sudah diberikan nikmat yang luar biasa dengan nafkah yang Allah berikan di tempat ini. Cuma nggak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Kita nggak meluangkan waktu. Kadang-kadang waktu itu nggak sempat, sibuk, ini segala macam. Padahal waktu ada. Dan Allah berikan waktu 24 jam kepada kita, 8 jam kita untuk tidur, 8 jam untuk kerja, 8 jam lagi. Untuk apa? Itu semua akan ditanya oleh Allah SWT. Tentang waktu kita akan ditanya oleh Allah SWT. Digunakan untuk apa waktu itu? Makanya yang awal-awal saya ingin masuk dulu kepada Bapak Ibu sekalian, penjelasan tentang menuntut ilmu ini wajib. Dan umur kita, waktu kita akan ditanya oleh Allah SWT. Bahkan bukan umur aja, semua akan ditanya oleh Allah. Maka dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga Imam at tirmidhi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala." وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Melainkan akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama ditanya oleh Allah tentang umurnya. Kalau umur berarti bicara soal waktu. Dihabiskan untuk apa umurnya? Dihabiskan waktunya untuk apa? Yang kedua akan ditanya tentang ilmu. ilmunya, dia nuntut ilmu atau tidak, dia belajar tentang Islam atau tidak. Kemudian setelah dia belajar, dia amalkan atau tidak tentang Islam ini. Yang ketiga, tentang harta, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Harta itu dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, akan ditanya oleh Allah tentang capeknya, lelahnya, letihnya, untuk apa? Apakah untuk hal yang bermanfaat, apakah untuk yang sia-sia atau untuk yang haram? Semuanya akan ditanya oleh Allah. Yang pertama akan ditanya tentang masalah umur waktu. Jadi umur kita, Bapak Ibu sekalian akan ditanya, habisnya untuk apa ini umur ini? Ada orang yang habis waktunya untuk baca, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah, dia untuk berdakwah, dia untuk mengurus orang tuanya, segala macam. Ini manfaat. Tapi ada juga orang yang waktunya habis dengan sia-sia. Ini nggak lepas ya, mencari nafkah tak wajib. Wajib mencari nafkah wajib. Tapi di samping cari nafkah dia harus luangkan waktu untuk menuntut ilmu, untuk baca Al-Quran, untuk sholat berjamaah, untuk nolong orang tuanya, untuk segala macam yang amal-amal saleh yang dilakukan harus ada. Ini akan ditanya waktunya. Kadang-kadang habis waktu ini ya habis untuk ngobrol, untuk nonton, untuk main, untuk jalan, segala macam. Akan ditanya oleh Allah waktu ini. Ini semuanya amanah. Kemudian akan ditanya tentang ilmu, dia belajar atau tidak, untuk ilmu atau tidak. Karena ini wajib. Bapak Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah. Akan ditanya, kita belajar apa enggak tentang Islam ini? Akan ditanya oleh Allah. Kemudian Ditanya lagi, diamalkan atau tidak? Sebab ilmu untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu. Diamalkan atau tidak? Makanya dalam ayat yang antum semuanya sudah hafal, wal asri innal insana lafi khus illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Perhatikanlah waktu, perhatikanlah masa. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Allah kecualikan bahwa semua manusia merugi. Allah kecualikan empat. Beriman, beramal soleh, menasihati dengan kebenaran, menasihati dengan kesabaran. Di dalam ayat ini nggak disebutkan tentang masalah ilmu. Tapi masuk dalamnya ilmu. Masuk dalamnya ilmu. Karena nggak mungkin orang bisa melakukan amal-amal soleh tanpa ilmu. Nggak mungkin. Makanya disebutkan oleh Imam Nuqayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah kata beliau al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Orang bisa melakukan amal maksud dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa melakukan amal yang sesuai dengan syariat ini. Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Makanya yang kedua akan ditanya tentang ilmu. Bagaimana dia menuntut ilmunya. Dan bagaimana dia mengamalkan ilmu tanpa ilmu kita nggak akan bisa mengamalkan Islam kemudian yang ketiga akan ditanya tentang harta dari mana kita peroleh harta itu dan kemana dihabiskan apakah dihabiskannya kita untuk memberikan nafkah kepada istri kita orang tua kita sodakokan buat fukara al masakin membantu sanak kerabat kita atau buat membantu dakwah atau yang lainnya akan ditanya harta ini kemana kemana dihabiskannya. Yang keempat akan ditanya. Jadi untuk harta dua, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Yang keempat akan ditanya tentang masalah capeknya kita, lelahnya kita. Kalau capeknya, lelahnya untuk perbuatan baik dapat ganjaran. Kalau lelahnya, capeknya untuk perbuatan sunnah dapat ganjaran. Kalau capeknya, lelahnya untuk membantu orang tua kita dapat ganjaran. Dalam kebaikan, semua dalam kebaikan dengan niat yang ikhlas semua dapat ganjaran. Tapi kalau capeknya, lelahnya kita untuk hal yang sia-sia atau yang haram atau yang syirik atau yang bid'ah, binasa kata Nabi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, "Inna kulli 'amalin syirra wa kulli syiratin fatrah." Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak. Kata Nabi SAW Sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa semangat. Dan ada masa-masa lelah dan letihnya. Barang siapa semangat, lelah, letihnya dalam melaksanakan sunnahku, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang capeknya, lelahnya, letihnya bukan karena sunnahku, maka dia telah dia adalah orang yang binasa. Ini ada satu. Pada Nabi mengingatkan kepada kita orang-orang yang capek, lelah, letih dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dapat ganjaran, dapat pahala. Tapi orang yang capeknya bukan karena sunnah Nabi. Ya, apakah dia berbuat syirik, apakah dia berbuat bid'ah, ataukah dia berbuat hal yang sia-sia yang tidak ada manfaat sama sekali. Pokoknya diharap binasa. Makanya kita harus berusaha bagaimana mengerjakan yang bermanfaat. Capeknya, lelahnya, letihnya kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bidin, azakumullah. Yang wajib kita ingat bahwa kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah dan Allah ciptakan kita untuk beribadah. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah, pasti sudah. Dunia ini enggak ada arti apa-apa. Kita pasti kembali kepada Allah dan dunia ini enggak ada arti apa-apa tentang ibadah Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun wa warrazzaqu dzul quwwatil matin dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia yang untuk beribadah kepada aku Aku tidak minta rezeki dari mereka. Aku tidak minta makan dari mereka. Manusia disuruh ibadah bukan berarti Allah membutuhkan rezeki dari mereka tidak. Bukan berarti Allah membutuhkan makan dari mereka tidak. Allah nggak minta rezeki, Allah nggak minta makan, Allah nggak butuh kepada siapapun juga. Dari seluruh makhluknya Allah tidak butuh sama sekali. Tapi Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah Ar-Razzaq. Allah yang selalu terus menerus memberikan rezeki. Dul quwwatil matin yang maha kokoh dan maha kuat. Jadi akan ya bidin azakumullah. Kita harus ingat bahwa tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita pasti kembali kepada Allah. Pasti sudah. Kita ini semua pasti kembali kepada Allah. Pasti mati. Itu pasti sudah. Pasti mati. Kita pasti masuk ke liang kubur. Kita pasti ditanya tentang apa yang kita lakukan di muka bumi. Kita pasti dikuburkan di padang mahsyar dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Imma dua. Imma ilal jannah wa imma ilal na'am. Apakah kita menuju ke surga atau menuju ke neraka? Semua manusia seperti itu. Dan manusia harus ingat, Nabi sudah ingatkan dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Pasti. Setiap jiwa pasti akan mati dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia yang melainkan kehidupan yang menipu. Jadi ukuran sukses itu ukurannya ukuran akhirat bukan dunia. Banyak orang tertipu. Makanya Allah ingatkan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia bukan kehidupan menipu. Nah sekarang banyak orang tertipu dengan dunia. Dianggap kalau sudah dia punya gelar, punya jabatan, punya kedudukan, punya gaji yang tinggi, punya mobil, punya rumah, punya segala macam, ah sukses. Itu pandangan manusia yang picik. Tapi Allah menyebutkan bahwa itu bukan sukses. Sukses yang abadi, sukses yang hakiki, Allah sebutkan Faman zuhzi anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Baru kalangan sukses. Tapi kalau dia punya gelar, punya kedudukan, punya jabatan, punya punya harta yang banyak, punya gaji yang tinggi, punya mobil banyak, punya rumah yang luas, bukan sukses. Allah sedang menguji kita. Diuji kita oleh Allah SWT. Dan itu fitnah. Dunia ini darul ibtila dan ibtihan. Terkadang manusia diuji dengan kesusahan, terkadang diuji oleh Allah dengan kesenangan. Dan ketika susah, manusia banyak yang sanggup ketika susah. Dia kembali kepada Allah, tapi yang gak sanggup orang ketika senang. Tidak kembali kepada Allah, lupa kepada Allah SWT. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, Kullu nafsin maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Dan kami akan uji kamu dengan kejelekan dan juga dengan kesenangan sebagai cobaan dan ujian dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Allah menyebutkan tentang asyar wal khair. Asyar ditafsirkan di dalam tafsir Mukathir, tafsir Al-Tabari dan yang lainnya. Asyar itu kejelekan, kesusahan, kefakiran, kesulitan, sakit, Kesenangan diartikan dengan kekayaan, kesehatan, kegembiraan dan yang lainnya itu kesenangan. Itu semuanya kata Allah fitnah, ujian dan cobaan. Wa ilaina turja'un dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi hidup ini cobaan dan ujian. Allah akan menguji terus kita. Dan orang berat dan tidak sanggup ketika diuji dengan senang. nggak kembali kepada Allah tidak taat, lalai, sholat juga kadang-kadang lalai. Padahal kesenangan sudah diberikan oleh Allah segala macam. Dan itu manusia. Manusia kalau sudah diberikan kesenangan lupa kepada Allah SWT. Innal insana idha khuliqa halu'a idha masaw syaru jazu'a wa idha khairu manu'a. Manusia ini kata Allah SWT diciptakan dengan keluh kesah. Apabila dia ditimpa kesulitan, kesakitan, kefakiran, kesusahan, oh banyak mengeluh. Tapi apabila dia diberikan oleh Allah kesenangan, kekayaan, harta, menur, bakhil, pelit, kikir, kedekut. Itu manusia. Kalau dikasih kesusahan, luar biasa. Ngadu semua orang tahu. Semua orang tahu apakah itu istrinya, apakah suaminya, ngadu kepada temannya, kepada tetangganya, kepada orang tua, kepada semua tuh. Ketika dia susah, begitu senang, diam. Bakhil, pelit, kikir, kelik. Ada manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syaru jazu'a wa idza al khairu manu'a. Itu manusia. Allah sebutkan Allah abadikan tentang manusia ini semuanya lengkap Allah sebutkan dalam Al-Quran lengkap sudah tinggal kita mau menggali tidak Al-Quran itu dijelaskan lengkap oleh Allah SWT tentang manusia dan kita Tuhanabidin Azakumullah kita harus kembali kepada Allah harus kembali kepada Allah kita pasti mati yakin pasti mati orang tua kita mati keluarga kita mati saudara kita mati pasti mati karena itu kita nggak bisa mengatakan ya nanti insya Allah kalau ada kesempatan, kalau ada libur, kalau saya pulang insya Allah mau ibadah, dia nggak yakin bahwa mati itu pasti menjemput dia. Di mana saja dia berada. Di mana saja dia berada. Makanya kalau kita ingat kepada mati, kita akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Kita akan ingat mati, kita akan kembali kepada Allah. Makanya Nabi ketika menyebut dalam satu hadis, orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah ulaikal akhyas kata Nabi mereka adalah orang-orang yang pintar orang yang cerdas kata Nabi berarti orang-orang yang nggak ingat mati orang yang bodoh orang yang tidak punya persiapan untuk mati orang-orang yang bodoh yang mengatakan Nabi Rasulullah SAW ulaikal akhyas makanya kalau kita baca penjelasan Nuqayyim al jawziyah dalam kitabnya Idatul Sabirin wa Dakhiratul Syakirin beliau membahas panjang lebar tentang dunia ini dan juga dalam beberapa kitabnya yang lain jadi ikhwan fiddin, azakumullah. Kita kembali kepada yang tadi bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Maka bekal yang pertama yang harus kita cari ilmu ini. Sebab ilmu ini nur. Al ilmu nurun wal jahlu dhulumat. Kata para ulama. Al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Sedangkan jahal dhulumat. Kebodohan itu kegelapan, kegelapan, kegelapan, nggak tahu apa-apa. Maka sulit orang untuk membedakan kebenaran dengan kebatilan karena kebodohan. Dan semua kejelekan yang ada, kejelekan yang ada di muka bumi ini dengan sebab kebodohan. Maka dikatakan oleh Imam Nukhayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada, Al-jahlu aslu kulli syarrin. Al-jahlu aslu kulli syarrin. Bahwa kebodohan merupakan pokok dari semua kejelekan. Kejelekan. Dia orang nggak paham tentang agama ini ya karena kebodohan dia. Makanya Tuhan Bidin, Azakumullah kepada bapak, ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Kita pertama kali harus belajar tentang Islam ini. Dan harus luangkan waktu tentang Islam. Dan kita harus belajar di samping itu, ya di samping kita belajar ada guru yang mengajarkan, kita juga harus baca buku-buku. Kita harus baca. Dari mulai Qur'annya kita harus baca. Tiap hari kita harus baca Qur'an. Nggak bisa kita kata, oh kita pagi kerja, ada waktu. Pulang kerja masa nggak ada waktu baca Quran. Kita harus biasakan hatam Quran itu seperti para sahabat. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Jadi umat Islam hatamnya setahun sekali. Gak bisa, ibadah harus terus. Terus dia boleh, continue. Makanya Nabi bersabda, khairul a'mali adwamu wa ingkul. Khairul amal, sebaik-baik amal itu yang dawam, continue terus, meskipun sedikit. Antum mau sholat witir, satu rokat, nggak ada masalah. Tapi terus dawam. Sedikit, tapi dawam. Untuk ilmu juga begitu kita. Kita belajar tiap hari satu jam baca Quran, maunya setengah juz, kemudian enggan untuk ilmu. Kita ada waktu majelis untuk ilmu satu jam, manfaat. Daripada tidak ada sama sekali. Tapi yang betul-betul diajarkan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Dan harus mengikuti pemahaman para sahabat. Nggak boleh yang lain. Harus itu yang diajarkan. Quran dan Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat. Itu manhaj yang benar. Makanya kita dulu harus baca. Kita baca, kemudian kita baca artinya, nanti baca tafsirnya. Tafsir yang paling baik Bapak Ibu sekalian, Ibnu Katsir. Dan sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tinggal dibeli. Dan itu mudah. Kita baca. Tiap hari baca aja 5 lembar, 10 lembar. Setahun tamat. Insya Allah tamat. Ini nggak pernah baca sama sekali. Tapi herannya kaum muslimin nggak pernah baca, nggak pernah ikut kajian. Tapi luar biasa, pinternya masya Allah dengan tanda kutip ya ketika ditanya oh, menurut saya begini pendapatnya ini yang benar padahal nggak ngerti apa apa sama sekali menurut saya eh, saya ini siapa dan sering seperti itu bicara soal agama yang dia tidak tahu sama sekali tentang Islam dan dia nggak merasa malu boleh nggak tahu tentang Islam nggak merasa malu tapi kalau dia nggak tahu tentang apa ya ilmu fisika atau kimia wah malu luar biasa tapi tentang agama dia nggak tahu, nggak merasa malu. Makanya Allah mencela orang-orang yang tahu tentang dunia dan dia tidak tahu tentang akhirat. Allah celak dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 7, "Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka tahu tentang apa yang zahir di dunia ini, tapi tentang akhirat mereka nggak tahu. Sampai disebutkan dalam tafsirnya, kalau mata uang dulu mata uang itu emas dan perak dina ada dirham. Kalau diginikan aja orang tahu timbangannya berapa gram itu. Tahu. Tapi ditanya tentang wudhu, tentang sholat, bagaimana untuk Allah tidak tahu sama sekali. Itu yang Allah cakap Dia tahu tentang dunia, tapi tentang akhirat dia tidak tahu sama sekali. Karena itu kita harus belajar tentang Islam. Wajib belajar. Ini asas. Kita bisa tahu tentang tauhid. Kita bisa tahu bagaimana konsekuensi cinta kepada Nabi SAW, ya belajar dulu Islam. Belajar. Kalau kita nggak belajar dan kita nggak mengkaji, kita nggak akan tahu sama sekali tentang Islam. Ini yang awal yang saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian karena ini jalan menuju sorga. Kita bisa masuk sorga dengan ilmu dan amal. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ومن man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman اللَّهُ lahu bihi tariqan al barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalan ke surga berjalan ilmu dan betul-betul dia belajar menuntut ilmu syar'i masuk surga makanya para ulama terdahulu masya Allah mereka mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang untuk menuntut ilmu. menuntut ilmu. Dan bukan berarti Bapak Ibu sekalian, bukan berarti bahwa mereka nggak mencari nafkah. Mereka cari nafkah. Cuma mereka cari sekedarnya. Melihat Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah. Semua imam-imam mereka terus dari satu kota ke kota yang lain. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik konta Imam Ahmad pernah berjalan kaki dari Baghdad ke Spanyol untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad pernah berjalan dari Baghdad ke Yaman, ke Son'a untuk bertemu dengan Imam Abdul Razak As-San'ani. Dari Baghdad Imam Ahmad ke Yaman, jalan kaki. Kemudian Imam Bakibin bin Makhlad dari Spanyol itu berjalan kaki menuju Imam Ahmad di Baghdad. Sampai seperti itu dan mereka jadi para ulama. Mereka punya istri, mereka punya anak, mereka beri wajib nafkah. <coughs> Tapi nuntut ilmu nggak pernah tinggal mereka, terus siang malam. Gitu. Kalau antum baca biografinya Imam Syafi'i luar biasa, tunggal kepala. Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, luar biasa Imam Syafi'i. Untuk ilmunya, dia diakui masih muda udah jadi orang alim, masih muda. Masih muda. Di Mekah itu banyak orang-orang yang ngajar. Imam Syafi'i belajar, semua orang dengar Imam Syafi'i. Di Mekah itu dulu banyak orang yang ngajar sampai sekarang. Ketika orang-orang dengarkan yang ngajar ini Imam Syafi'i, yang tadi dengarkan syekh yang lain, kembali kepada Imam Syafi'i. Ini anak muda ini orang alim. Luar biasa. 10 tahun sudah hafal Quran. Belum lagi yang lainnya. Dia Diakui oleh semua ulama tentang kehebatan Imam Syafi'i. Tapi dia punya istri, punya anak, tetap cari nafkah. Jadi jangan anda paham bahwa nuntut ilmu itu bukan Bukan berarti kita menyanyikan tetap nonton ini. Tapi mereka sekedarnya cari nafkah itu. Karena mereka tahu tentang akhirat. Mereka pasti akan kembali kepada Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang tidak tamak kepada dunia. Ilmu ini nomor satu. Asas. Kalau kita nuntut ilmu, kita mencari untuk akhirat, dunianya akan ke bawah. Tapi kalau cari dunia, akhiratnya nggak ke bawah. Nggak ke bawah. Apa antum kira imam-imam itu semuanya miskin? Banyak imam yang kaya. Dia belajar akhirat, dunia ke bawah. Dunia ke bawah. Tapi kalau orang cari dunia, akhiratnya ke bawah. Ditinggalkan bahkan akhirat itu di belakangnya oleh dia. Azakumullah ini menuntut ilmu ini wajib yang harus kita belajar tentang Islam asas itu terlalu ilmi kemudian juga saya akan jelaskan di antara asas juga Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, juga di antara asas yang disebutkan oleh para ulama saya bawakan di sini dalam buku saya konsekuensi cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua asas Islam itu ada dua yang wajib diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimah yang merupakan uh, konsekuensi dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saya jelaskan di dalam buku ini bahwa asas dari Islam itu yaitu yang pertama tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Dan Islam itu dibangun di atas dua. Islam dibangun di atas dua pokok, dua asas. Yang pertama, saya bawakan di pasal yang kedua di halaman 17 bahwa ada dua prinsip Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah bahwa Islam dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, jadi wajib diingat, diyakini, dipahami, diamalkan oleh setiap muslim. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini asas. Yang pertama ini. Bahwa tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan banyak ayat dalam Al-Qur'an wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahkan kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Beribadah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mentauhidkan Allah. Ini asas. Karena itu agama Islam ini agama tauhid. Maka seluruh nabi dan rasul agamanya Islam. Semua nabi rasul. Cuma syariatnya mereka berbeda-beda. Seluruh nabi dan rasul semuanya agama Islam, tapi syariat mereka berbeda-beda. Karena itu nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengajak semua manusia masuk ke dalam Islam. Bahkan Nabi disuruh untuk mengajak Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam Islam. Dan kita harus yakin Islam satu agama yang benar. Selagi Islam nggak akan diterima oleh Allah. Yahudi, Nasrani, apalagi Hindu, Buddha nggak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi al islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ini harus yakin, yakin-yakinnya bahwa satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang terlalu oleh Allah, agama Islam. Selain Islam nggak akan diterima. Yakin, yakin. Karena sekarang ini banyak orang berusaha, terutama pemahaman-pemahaman liberal ya, satu Tuhan tiga agama. Mereka mengatakan demikian. Ini semua batin, ajar yang batin. dan sesat. Maka harus kita yakin Islam satu-satunya agama yang hak selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Kemudian Islam adalah agama tauhid. Karena itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Yahudi Nasrani untuk masuk ke dalam Islam. Mentauhidkan Allah. Bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 68. ayat 64 dalam surah Ali Imran ayat 64 Allah berfirman qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون Katakanlah wahai ahlul kitab kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apa juga. Tidak boleh diantara kita menjadikan sebagian dari kita sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami orang-orang Islam. Nabi ingatkan di sini tiga. Yang pertama kata Nabi, wahai ahlul kitab ya Yahudi Nasrani, ke sini kata Nabi. Kepada satu kalimat yang sama yang telah dibawa oleh nabi-nabi termasuk oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Semuanya sama. Yaitu tidak boleh kita beribadah dengan kepada Allah. Allah na'budu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal musyrika bihi Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang ketiga yaitu tidak boleh menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan bagi sebagian yang lainnya. Karena orang-orang Nasrani menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan. Mereka mengikuti apa kata pendeta mereka. Meskipun pendetanya menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang diharapkan Allah, mereka taat itu mereka jadikan pendeta itu sebagai Tuhan. Nah, kita pun nggak boleh menjadikan ulama-ulama kita, ustadz kita, guru kita sebagai Tuhan, nggak boleh. Pakai dasar kita dalil, Quran dan Sunnah, bukan kata ustadz, bukan kata guru, bukan kata kiai, nggak boleh. Dalil, Islam ini agama dalil. Dalilnya ada atau tidak? Kalau nggak ada, ya jangan kita ikut. Dan di sini juga untuk menunjukkan bahwa asasnya Islam ini adalah tauhid dan asasnya juga dalil yang semuanya wajib untuk beribadah kepada Allah saja tidak boleh yang lainnya kemudian yang kedua dan ini Bapak Ibu sekalian ini tauhid ini asas agama Islam yang merupakan dakwah seru Nabi dan Rasul. Makanya kalau dakwah tidak dimulai dengan tauhid, kerusakannya lebih besar. besar. Maka semua dakwah harus mulai dengan tauhid. Semua nabi dan rasul semuanya tanpa kecuali. Nabi yang diutus ini banyak. 120 ribu nabi. Dan Rasul lebih dari 300 Rasul yang Allah. ini. Itu semua dakwahnya tauhid. Makanya Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah akan beribadah kepada Allah saja dan jauhkan tauhid yaitu apa-apa yang disembah selain Allah semua nabi rasul makanya ini tauhid asas yang wajib kita yakini dan kita amalkan makanya kesyirikan harus jauhkan dari muka bumi apa bentuknya kesyirikan apakah menyembah kubur nggak boleh syirik menyembah Allah yang disembah Allah menyembah pohon menyembah batu ya menyembah apa saja itu nggak boleh dalam Islam. Makanya orang datang ke kubur-kubur para wali, dia untuk minta sesuatu, nggak boleh dalam Islam. Karena wajib dia minta kepada Allah, nggak boleh minta kepada selain Allah, nggak boleh. Penyembahan kepada kubur ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Dengan alasan kan kita ziarah ke kubur wali, betul ziarah, tapi bukan ziarah mereka. Mereka di sana meminta. Kemudian mereka khusyuk duduk minta sesuatu. Kalau dia berpikir yang menciptakan wali, yang menciptakan nabi, yang menciptakan malaikat, Allah. Yang menciptakan seluruh makhluk ini Allah. Kok dia minta kepada makhluk? Apalagi makhluk ini sudah mati. Seandainya pun dia masih hidup, nggak bisa memberikan sesuatu nggak bisa memberikan petunjuk, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya, nggak bisa menyembuhkan penyakit. Semuanya Allah Taala. Kenapa dia datang kepada orang-orang yang lemah? Meskipun dianggap dia kiai atau wali atau segala macam atau habib atau yang lainnya, semuanya nggak bisa memberikan manfaat. Yang memberikan manfaat Allah, maka wajib beribadah kepada Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan dhalimin. Jangan engkau beribadah, jangan engkau meminta, jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Jangan meminta kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang yang zalim. Zalim maksudnya Termasuk orang yang berbuat syirik. Karena kezoliman yang paling besar di muka bumi ini adalah syirik. Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Karena itu ikhwan fillah, Allah kita harus ingatkan kepada keluarga kita, istri kita, orang tua, jangan sampai jatuh perbuatan syirik ini. Ini asas Islam dan tauhid kepada Allah dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Nggak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Allah nggak akan redo selama-lamanya. Makanya nggak boleh orang pakai-pakai jimat, ya, tangkal-tangkal, susuk atau batu cincin dianggap bahwa itu bisa menguatkan dia, menyelamatkan dia. Syirikin. Nggak boleh. Tinggalkan. Karena dia bersandar kepada benda. Dia wajib bersandar hatinya kepada Allah SWT. Karena yang memberikan manfaat Allah, yang melakukan bahaya Allah. Hatta Nabi SAW tidak bisa melakukan hajat. Hatta Nabi. Yang paling mulia dari seluruh makhluk ini Rasulullah SAW. Sayyidul Ambiya al Mursalin. Nggak bisa melakukan hajat. Waktu perang Uhud, bagaimana Nabi? Ininya, kepalanya luka parah. Giginya rontok Nabi bagian depannya. Perang Uhud Nabi. Gak bisa melakukan hajat. Kalau Nabi nggak bisa menolak bahaya, apalagi selain Nabi. Nah, Allah sudah ingatkan, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Yang bisa memberikan manfaat Allah, yang menolak bahaya Allah. Makanya sangat bodoh kalau ada orang-orang yang minta kepada selain Allah. Mendatangi kubur untuk minta sesuatu. Minta keselamatan atau yang lainnya. Syirik. Dia harus minta kepada Allah SWT. Iya karena abudu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Makanya nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, minta kepada Allah. Apabila engkau minta tolong, minta tolong kepada Allah, jangan kepada yang lain. Minta kepada Allah saja. Ini asas dalam Islam. Nggak boleh juga kita juga termasuk juga yang berbuat syirik, termasuk syirik ya, yaitu mengatakan bahwa ada orang yang mengetahui perkara yang gaib. Perkara yang gaib hanya Allah yang tahu. Yang di langit dan di bumi. Makanya ketika orang datang ke dukun, sholatnya nggak diterima selama 40 malam. Karena dukun-dukun memberitahukan tentang apa? Yang gaib. Tentang yang akan datang. Gak boleh. Dalam hadis bersabda, Man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina layla Dalam riwayat Muslim dan juga dalam riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang datang ke tukang du, ke dukun, tukang ramal, orang pintar, nanya sesuatu, maka nggak diterima sholatnya selama 40 malam. Ini perbuatan syirik, perbuatan ini. Nggak boleh datang ke dukun-dukun, orang pintar, tukang ramal, nggak boleh dalam Islam dan juga kepercayaan lain yang masih banyak di tengah-tengah kaum muslimin itu harus dihindari dan kita harus hati-hati karena apa itu akan merusak ibadah kita merusak amal kita syirik itu bahaya bahayanya sangat luar biasa makanya kita ingatkan kita istri kita anak kita orang tua jangan sampai jatuh dalam perbuatan syirik itu asas yang pertama kemudian asas yang kedua asas yang kedua asal Islam ini tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya dalam Al-Quran dan apa yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi SAW yang terpelihara tidak boleh kita beribadah dengan bid'ah dan tidak boleh juga dengan hawa nafsu ini asas yang kedua asas Islam tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabi SAW yang terpelihara tidak boleh dengan perbuatan bid'ah dan tidak boleh dengan hawa nafsu. Ini asas yang kedua. Artinya kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran kita jalankan. Yang Nabi sabdakan, yang Nabi contohkan kita laksanakan. Yang tidak jangan. Karena agama Islam ini sudah sudah sempurna. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma'atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang datang kepada Muda Rasul kamu ambil. Yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kemana kamu kepada Allah dan Allah itu sangat keras siksanya. Jadi apa yang datang kepada Rasul kita kamu ambil. Yang dilarang tinggalkan. Termasuk yang larangan yang paling besar kalau dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis larangan yang paling besar syirik. Dan larangan yang kedua yang paling besar lagi bid'ah. Yang Nabi terus ingatkan umatnya agar menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Kemudian juga disebutkan lagi dalam ayat bahwa orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia wajib ittiba Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepadamu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah ingatkan, kalau seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Karena di Madinah pada waktu itu ada orang-orang munafikin yang dia mengaku bahwa dia cinta Allah, dia cinta Rasul. Maka Allah turunkan ayat ini. Ini namanya ayatul mihna. Ayat cobaan, ujian. Kalau mereka betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mencintai Allah, dia wajib kepada Rasulullah. Tapi orang-orang munafik dia cinta pada Nabi. Orang-orang munafik pura-pura aja dia mengatakan cinta pada Nabi. Semuanya bohong. Semuanya dusta. Pada hakikatnya hatinya mereka benci kepada Islam, benci kepada Rasulullah SAW. Makanya orang Islam itu dia wajib itu kalau Rasulullah SAW. Karena kalau dia mengatakan cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Dan mengikuti Rasul wajib. Bagaimana mencintai Nabi? Wajib. Bahkan kita wajib mencintai Nabi lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, istri kita, anak kita, dan semua manusia. Nabi bersabda la yu'minu lakum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku Rasulullah lebih dia cintai daripada dia cinta kepada orang tuanya, istrinya, anaknya dan seluruh manusia. Wajib kita mencintai Rasulullah SAW. Tapi mencintai Rasulullah SAW <clears throat> dengan kita mengikuti apa yang beliau syariatkan. Wajib kita mencintai Rasulullah. Tapi ini konsekuensi dari syahadat kita. Yang pertama tadi tentang tauhid merupakan konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha kemudian mengikuti nabi dan mencintai nabi yaitu sebagai konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi khalifuddin azakumullah mencintai Rasulullah SAW ini wajib dan semua orang mengatakan semua cinta kepada Rasulullah. Tapi kenyataannya mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah, dia wajib mentaati Rasulullah, mutlak. Maka disebutkan oleh para ulama, kalau orang mengatakan dia cinta kepada Nabi, yang pertama dia wajib untuk mentaati Rasulullah SAW. Yang kedua menjauhi apa yang beliau larang. Yang ketiga membenarkan semua yang beliau sabdakan. Yang keempat dia beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. <coughs> Kalau dikatakan cinta pada Nabi, ya ibadahnya sesuai dengan yang Nabi contohkan dan Nabi syariatkan. Kalau dia mengadakan cara ibadah yang baru atau sesuatu yang ibadah yang Nabi gak contohkan, berarti dia bukannya mencintai Nabi. Justru dia menyimpang dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau kita bicara soal itiba, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Itiba itu dari awalnya yang mengikuti Islamnya dengan sempurna. Masuk Islam secara kafah. Itiba kepada Nabi yang pertama kali ya kita tadi saya sebutkan mentauhidkan Allah. Itiba kepada Nabi yaitu kita mengikuti manhaj yang benar, Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Kalau cinta Nabi ikuti itu jalan, Karena ada satu jalan yang membawa ke surga itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya. Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berusaha bagaimana mengamalkan Islam secara sempurna. Dari yang lain, laksanakan sunnah-sunnah Nabi, yang Nabi sabdakan, yang Nabi contohkan, yang Nabi anjurkan, kita ikuti sunnah-sunnah itu. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita jauhkan semua perbuatan syirik, kita jauhkan semua perbuatan beda yang Nabi tidak contohkan. Karena kita mengatakan cinta kepada Nabi. Dan yang lainnya, dari syariat Islam ini. Dan kemudian juga yang perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian, kalau saya sebutkan seperti ini, ya, bukan berarti kalau gitu Islam itu berat, keras atau yang lain tidak, sama sekali tidak. Bahwa seluruh syariat Islam semuanya mudah, tidak ada satupun dalam Islam yang sulit, tidak ada sama sekali. Justru syirik dan bid'ah itu yang berat. Seluruh syariat Islam semuanya mudah. Nggak mungkin Allah menurunkan syariat agama ini yang menyusahkan bagi manusia tidak mungkin. Nggak mungkin. Justru Allah turunkan syariat Islam untuk memudahkan manusia. Makanya Allah sebutkan di tengah-tengah ayat puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kepada kalian kesusahan, kesulitan. Jadi semua dikehendaki oleh Allah itu dengan kemudahan, nggak ada kesulitan sama sekali. Kemudian juga dalam Al-Quran Allah sebutkan Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa Taha kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan manusia kami tidak turunkan Al-Quran supaya manusia celaka tidak justru kami turunkan al Quran supaya manusia ini mendapatkan petunjuk mendapatkan hidayah, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi Islam ini semua syaratnya mudah, tidak yang sulit. Makanya Nabi bersabda, "Inna hada dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Mudah. Jadi seluruh ajaran Islam mudah. Jangan kita kalau saya bicara wajib mengikuti Nabi, wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, wajib kita untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Bukan berarti berat, tidak, tidak berat. Semuanya mudah. Agama Islam ini mudah. Cuma kadang-kadang setan menggoda kita, bahwa itu berat, itu sulit, itu susah. Godaan setan. Godaan setan. Justru orang berbuat syirik sulit, luar biasa. Orang berbuat beda itu sulit, tapi tetap dilakukan oleh manusia. Tapi Islam di agama Islam ini mudah, semua yang mudah. Seperti saya contohkan sholat yang lima waktu berjamaah bagi laki-laki di masjid mudah berat, dan tidak menyulitkan. Untuk kerja jauh dia bisa tempuh kok. Masa untuk sholat lima waktu di masjid berat. Masjid. Mudah dan paling hanya 10 menit waktunya. Enggak lama. Cuma karena setan menggoda sehingga berat. untuk ilmu mudah. Mentauhidkan Allah mudah. Cuma godaan setan yang luar biasa kadang-kadang berat luar biasa untuk untuk melaksanakan sesuatu ibadah kepada Allah. Semuanya begitu. Orang berangkat eh, ke negeri kafir kadang-kadang mudah bagi dia, dia keluarkan ongkos. Tapi ketika dia untuk ibadah haji, umroh beratnya luar biasa. berat, ada untuk yang maksiat atau jalan-jalan lah, nggak maksiat mau jalan-jalan. mubazir ya, dia buang-buang duit. Tapi untuk ibadah yang wajib seumur hidup sekali dia nggak tempuh. Itu manusia digoda terus oleh syaitan. Dia keluar uang untuk yang sia-sia gampang ketika diminta untuk keluar untuk dakwah, untuk menolong orang yang susah beratnya luar biasa. Padahal itu mudah dan tidak mengurangi hartanya sama sekali. Kalau untuk kebaikan, kita keluarkan uang, tidak kurang harta kita. Akan bertambah oleh Allah SWT. Dan tambah barokah. Ah, berat itu karena apa? Karena dorongan hawa nafsu dan juga godaan syaitan. Nah seperti ini juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini mudah. Makanya uh, Ikhwan Bidin, di antara bentuk konsekuensi syahadat kita kepada Muhammad Rasulullah yang pertama mengimani beliau. Yang kedua mentaati tadi saya sebutkan. Yang ketiga membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat menjauhkan apa yang beliau larang. Yang kelima beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Dan ini harus terus kita belajar bagaimana kita beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan semua tentang Islam ini semuanya. Nggak ada satu pun yang terluput. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan.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 Mudah, tidak sulit. Sulit itu karena apa? Karena kita nggak belajar, kita nggak bersungguh-sungguh dalam ilmu syari, kita nggak paham tentang Islam sehingga berat. Dan kadang-kadang yang parah lagi, kita ini kadang-kadang dengar kata orang. Kata kiai ini begini, kata ustadz ini begini, kata habib ini begini. Dalil Quran itu dua. Dalilnya Islam, Quran, sunnah Nabi Sahih, menurut pemahaman para sahabat. Sudah, itu yang kita pegang. Dan gigit dengan geram kita. Jangan lepas itu. Quran, sunnah Nabi yang sahih, menurut pemahaman sahabat. Jangan kata orang. Ya saya ikut nenek moyang. Allah abadi dalam Al-Quran tentang orang-orang musyrikin gimana? Ya nenek moyang kami mengerjakan seperti ini. Ketika diajak pada Quran Sunnah, ya kami sudah dulu ngerjain seperti ini. Gak boleh. Kita diberikan akal oleh Allah, diberikan hati oleh Allah untuk berpikir. Ini gak ada contohnya, jangan dilakukan. <clears throat> ini asas dalam agama kalau kita ingin selamat. Karena <clears throat> bukan mustahil Bapak Ibu sekalian, orang mengaku Islam, kemudian dia tidak mengamalkan Islam yang dengan itu dia masuk neraka. Ada Nabi sebutkan orang-orang Islam yang masuk neraka. Dan kita ingin masuk surga dan mudah jalannya, sangat mudah jalannya. Justru jalan menuju surga itu mudah. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau dapat ujian, cobaan wajar ada cobaan. Hatta kita cari nafkah pun dapat cobaan ujian. Kalau cobaan ujian semua ada, semua hatta orang kafir juga dicoba ada, Allah SWT. Tapi jangan berarti bahwa kalau masuk surga itu berat, tidak. Kalau cobaan, ujian wajar. Hatta nabi-nabi pun yang dicintai oleh Allah dicoba dan diuji. Enggak berbuat dosa nabi-nabi, maksum, tapi cobaannya luar biasa. Kenapa? Allah ingin tingkatkan imannya, Allah ingin masukkan ke surga yang paling tinggi sebagai contoh bagi umatnya. Enggak punya dosa, maksum, tapi tetap dicoba oleh Allah SWT. Nabi-nabi, Nabi Ayub aja dikasih penyakit berapa tahun? 18 tahun. Nabi Ayub. Belum lagi nabi-nabi yang lain dicoba dengan umatnya. Cobaan ujian wajar ada. Jadi menuju sorga dapat cobaan ujian wajar ada, tapi semuanya mudah. Dengan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Maka ayat yang paling uh, pokok dalam Al-Qur'an iya karena abudu wa iya Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kita pun untuk mengikuti Rasulullah minta tolong kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya istiqomah, kekuatan, kemampuan untuk bisa mengikuti Rasul ya Allah. Minta tolong kepada Allah. Kenapa banyaknya cobaan, banyaknya juga godaan yang kadang-kadang menyelewengkan kita untuk jatuh dalam perbuatan syirik dan jatuh dalam perbuatan bid'ah. Dan ini penting karena ini asas dalam kita berpijak tentang kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sampai di sini kalau ada yang kurang jelas atau mau tanya silahkan. Materinya masih panjang ya, tapi itu baru sebagian Mungkin masih mukadimah. Ya. Jadi masih baru-baru ketemu kita. Ya, ini masih awal-awal. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Ibu-ibu juga yang mau tanya silahkan supaya tambah jelas. Antara apa yang saya tadi dalam mukadimah disebutkan bahwa Ustadz punya pesantren, pemimpin pesantren. Namanya apa? Namanya Minhajus Sunnah. Saya ada pesantren di Bogor namanya Minhajus Sunnah di dekat di dermaga ya sebelum eh, kampus IPB Situ Pertanian Bogor. Bagaimana tentang orang yang dia belum haji tapi dia mampu dan dia tidak haji pertanyaan tadi, apakah dia masuk neraka? Kita kembali kepada ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, walillahi 'ala an-nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila' wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil alamin dan wajib atas manusia karena Allah menunaikan ibadah haji ke bait allah Dan barang siapa yang kufur maka Allah Maha Kaya dan sekalian alam. Ketika menjelaskan ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan kata Ibnu Katsir riwayatnya sahih. Dan Ibnu Katsir rahimahullah Umar radhiyallahu radhiyallahu an berkata, barang siapa yang mampu haji tapi dia tidak haji, maka matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Yahudi Nasrani muslim atau kafir? Kafe, ya? Tempatnya di mana? Neraka. Jadi ancaman bagi orang yang tidak haji diancam yang masuk neraka. Umar mengatakan radhiyallahu an, barang siapa yang mampu haji tapi dia tidak haji maka matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Riwayat ini sahih. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafiz Katsir dalam tafsirnya. Jadi ini diperhatikan bahwa setiap muslim dan muslimah wajib menunaikan ibadah haji dan nggak boleh tunda nggak boleh tunda kata Nabi man aradal hajja yata'ajjal barang siapa yang ingin haji segera jangan ditunda fa innahu la yadri ma ya'ridu lahu karena dia tidak tahu apa yang menghalangi dia bisa dia sakit bisa juga dia berhenti dari kerjanya bisa juga dia kena musibah atau yang lainnya Kemudian dia disuruh segera untuk menunaikan ibadah haji. Bagaimana cara memanfaatkan waktu di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga kita tetap bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya bisa dengan buku-buku yang bermanfaat jadi ibu-ibu bisa juga beli buku-buku yang dibaca setiap hari memang tafsir mukathir itu setiap hari bisa dibaca 10 lembar atau 20 lembar dalam sehari dan itu ada waktu atau bisa juga dengarkan uh, radio streaming ya, radio Roja saya juga ngisi di radio Roja streamingnya bisa bapak atau ibu dengarkan bisa juga dari VCD VCD dan yang lainnya itu bisa ngambil juga dari internet dari ya, ceramah-ceramah saya dan juga para ustadz yang lainnya itu bisa di sambil didengarkan di rumah tapi usahakan bukan bukan sekedar sambilan artinya kalau bisa dengarkan dicatat ditulis sehingga betul-betul dia serius mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau sambil dia masak sambil jagain anak yang nggak dapat apa-apa bagaimana kalau kita percaya kepada bintang-bintang atau kepada siu e ya ini syirik nggak boleh dan lagi orang percaya ya makanya kalau mau dipikirkan juga orang bodoh gimana bintang itu bisa menentukan nasib manusia. Kalau bintang bisnis begini, Aquarius begini. Coba kebodohannya manusia. Kok percaya? Sampai kadang-kadang dia nggak mau keluar rumah kalau bulan tertentu karena apa? Menurut bintang ini celaka. Orang yang bodoh. Bodoh. Bukan bodoh satu loh, kuadrat bodohnya. bodoh. Yang menentukan semua takdir Allah SWT. Kau percaya pada bintang. Ini syirik, nggak boleh. Dari mana dia bisa tahu bahwa dia hari ini tidak bahagia, bahwa dia celaka, bahwa dia untung dari mana? Nggak ada yang tahu. Makanya dia harus optimis, nggak boleh pesimis dalam hidup ini. Dan selalu berusaha kepada apa-apa yang bermanfaat. Apakah manusia itu harus bermanfaat? Tidak. Bahkan semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Abdi semuanya mengatakan apabila ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku. Semua imam juga mengatakan jangan kalian taklid kepadaku, jangan taklid kepada imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semuanya mengatakan demikian. Artinya disuruh kita mengikuti Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Jadi dengan uh, ini ada saya bahas juga di buku saya tentang masalah ini di buku mulia dengan mana salam. Dijelaskan di situ bahwa para imam semuanya sudah mengingatkan bahwa jangan takut kepada dia. Kalau ada pendapatku kata para imam, terutama Imam Syafi'i ya. Kata Imam Syafi'i apabila ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku. Buang pendapatku. Jadi nggak ada satupun imam mengharuskan bermadhab. Bahkan pernah ada ada orang-orang Jepang, ya, orang Tokyo datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian dia tanya kepada Syekh Al-Ma'sumi Al-Khajandi. Dia orang-orang bukan -orang, Islam, mualaf. Menunaikan ibadah haji tanya, apakah kita harus mengikuti satu mazhab yang muayyan? Dijawab dalam satu buku. Dan bukunya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apakah ada keharusan juga untuk bermazhab? Dijawab di situ oleh dia. Dan di antara ringkasan bukunya saya masukkan dalam buku saya Mulia dengan Masalah. Saya masukkan di situ ringkasannya. Jadi dikatakan bahwa tidak ada keterangan yang mengharuskan dan kita tidak akan ditanya oleh Allah apakah itu dikubur maupun di padang mahsyar. Kamu mazhabnya apa? Enggak akan ditanya. Yang ditanya nanti pada hari kiamat, kenapa kamu tidak mengikuti Rasulullah? Itu akan ditanya. Kita nggak akan ditanya kenapa kamu menyalahi banyak orang, kenapa kamu Nggak akan ditanya kenapa kamu tidak ikut Imam Syafi'i, Imam enggak. Tapi kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kenapa kamu tidak ikut satu orang itu? Itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu ikuti? Yang ditanya kenapa nggak ikut Nabi SAW? Kenapa kamu mengikuti bulan, bulan, bulan? Akan ditanya oleh Allah Taala. Makanya yang kita wajib ikut adalah Rasulullah mutlak. wajib ikut Rasulullah SAW. Ada para imam sebagai pembawa ilmu, ya kita ambil ilmunya. Tapi ta'asuf fanatik kepada dia nggak boleh. Selama dibawakan dalil dari Quran Sunnah kita ikut. Nah, mereka ulama rahimahumullah. Dan Allah merahmati mereka semuanya. Jadi masukkan ke surganya. Mereka para imam. Imam ahlu sunnah. Kita wajib menghormati mereka. Tapi mereka mengatakan tidak boleh ikut aku. Ikut sunnah Nabi SAW mohon keterangan apa benar bahwa umat Islam terpecah menjadi tujuh golongan betul ini insya Allah besok kajiannya ini. Oh, hari, hari lusa ya. Insya Allah besok lusa kita akan bahas tentang golongan yang selamat ini. Tentang perpecahan umat Islam dan mana yang selamat. Insya Allah kita akan bahas nanti hari Sabtu. Ya, di di al nanti. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Yaitu yang diberikan <laughs> materi kepada saya yang golongan selamat. Itu kita akan bahas nanti. Gimana ciri-ciri golongan yang selamat itu yang gimana? Kita semua ingin selamat. Semuanya kita ingin selamat. Itu nanti kita akan bahas. Soal hadisnya sahih riwayatnya. Bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Insya Allah nanti kita bahas. Kalau kita bersyukur atas nikmat usia, kita mengadakan doa bersama dan syukur di hari kelahiran. Apakah ini dibenarkan? Yang enggak dibenarkan. Dalam Islam nggak ada istilah ulang tahun nggak ada, nggak ada Natal, nggak ada tahun baru, nggak ada ulang tahun. Itu semua bukan dari Islam. Semua dari ajaran orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam. Justru dengan bertambahnya, bahkan bukan bertambah, berkurangnya umur kita, justru kita merenung apa sih dari kewajiban yang sudah kita laksanakan dan apa dari kewajiban yang kita nggak laksanakan, apa maksiat-maksiat yang kita lakukan, justru kita dengan berkurangnya umur itu bertobat kepada Allah. Bukan bergembira dengan ulang tahun, dengan tiup lilin, dengan sorak-sorai dan segala macam, bukan itu. Justru itu nggak bersyukur. Justru bersyukur dengan tambahnya atau berkurangnya umur dia tambah dekat dengan kepada Allah tambah tobat istighfar minta ampun kepada Allah tambah kembali dia kepada Allah SWT tapi kalau yang ada sekarang karena banyaknya uang, ya dihamburkan dengan acara-acara seperti itu. Gak, gak ada manfaat sama sekali acara itu, gak ada manfaat. Makanya anak-anak pun yang diajarkan dengan ulang tahun, bukan dari Islam itu ulang tahun. Dan sudah ada fatwa para ulama di dunia Islam ini tentang tidak bolehnya Bagaimana perbedaan musibah yang dilakukan untuk menaikkan derajat seorang dengan musibah karena perbuatan dosa dan maksiat? Ya, dalam masalah ini tinggal dia lihat aja dari apa yang dilakukan selama ini. Kalau yang selama ini dilakukan e, betul-betul ketaatan kepada Allah, kebaikan, kemudian dari kebaikan yang dilakukan itu dia ditolak atau dicaci maki, e, itu sebagai cobaan dia untuk menaikkan derajatnya dia. Tapi ada juga yang memang dia sendiri tahu bahwa dia berbuat maksiat. Yang kemudian Allah berikan cobaan bagi dia, istrinya, anaknya. yang nah, dia harus kembali kepada Allah SWT dan bertobat kepada Allah. Setoran haji yang sudah kita bayarkan ke bank, apakah kita harus bayarkan zakatnya? Iya, kalau sudah mencapai haul, mencapai nisab dan haul, wajib keluar zakatnya. Jika di tempat kerja kita tidak ada kajian atau ustadz yang syar'i, apakah kita harus hijrah? Ya kita berjalan, karena ada waktu libur yang bisa kita datangi. Di mana ada tempat, ada kajian, meskipun harus datang e, menempuh jalan 60 kilo, 70 kilo, nggak ada masalah. Dulu para ulama ratusan kilo dengan jalan kaki. Jadi harus kita berusaha untuk mencari tempat di mana ada pengajian di tempat itu. Yang jelas harus yang diingat oleh Bapak Ibu sekalian yaitu yang diajarkan Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Dan satu-satunya adalah orang-orang yang betul-betul paham tentang Quran dan Sunnah. Itu yang kita kerjakan. Sebab dalam menuntut ilmu nggak boleh kita sembarang. Yang penting kita ngaji, yang penting kita menuntut ilmu tidak bisa. Kita lihat kepada siapa kita belajar. Makanya dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin radhiyallahu uh, rahimahullah seorang tabi'in dia mengatakan inna hadzal ilma dinun Fanduru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka dalam kamu lihat, perhatikan kepada siapa kamu belajar. Dari siapa? Dulu para ulama hati-hati belajar lihat orangnya tentang akidahnya, tentang manhajnya, tentang sholatnya. sampai diperhatikan sholatnya benar apa tidak sholatnya sampai seperti itu. Jadi enggak enggak pada yang penting saya ngaji enggak khawatir yang masuk syubhat yang masuk itu <clears throat> pemahaman yang tidak benar yang dengan itu dia mengamalkan sesuatu yang sesat dan berbahaya buat dia saya punya beberapa kawan non muslim apakah berdosa kalau tidak mengajak mereka masuk Islam ya kita berupaya bagaimana supaya bisa mengajak mereka masuk Islam sebagaimana Nabi SAW ketika ada pembantunya Yahudi sakit maka Nabi mengajak si Yahudi ini untuk masuk Islam dan Nabi terus nggak berhenti mengajak mereka masuk Islam Ketika itu si Yahudi ini mengatakan kepada bapaknya, minta izin, boleh nggak saya masuk Islam? Kata bapaknya, Alti Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim ini. Maka dia mengucapkan dua kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari neraka. Nah, kalau kita bisa dakwakan dengan cara yang baik, didakwakan. Ya bahwa kita tetap mendawakan mereka menjelaskan tentang indahnya Islam, bagusnya Islam. Adapun ada hal-hal yang dilakukan oleh umat Islam yang bertentangan dengan syariat Islam, itu wajar aja ada, setiap agama pun ada. Tapi bukan berarti Islam yang salah. Individu salah wajar, tapi bukan berarti Islam yang salah. Dijelaskan karena orang Nasrani itu umat Islam apa merusak, ngebom segala macam. Kita jelaskan bukan dari Islam. Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Dijelaskan dengan cara yang baik. Insya Allah mereka akan paham. Dan juga yang kedua, untuk menjelaskan kepada mereka tentang Islam dengan akhlak yang mulia. Karena banyak orang masuk Islam dengan contoh dan akhlak yang mulia. Ini ada pertanyaan, kenapa banyak orang-orang kafir kehidupan mereka lebih mapan dibanding orang-orang muslim? Allah memberikan kekayaan, fasilitas kepada orang kafir. Sengaja Allah berikan. Untuk apa? Untuk mengadab mereka. Untuk mereka bertambah dosa. Allah sebutkan dalam Al-Quran وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ li إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ lahum إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Janganlah kamu sangka orang-orang kafir Janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa apa yang diberikan kepada mereka Fasilitas, harta benda dan segala macam Baik buat mereka Tapi kami berikan kepada mereka apa? Liyazdadu ithma Supaya mereka tambah dosa Walahum adzabun alim Dan bagi mereka azab yang pedih dan Allah juga ingatkan dalam surah At-Taubah, jangan kamu heran, jangan kamu bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Karena apa? Sengaja Allah berikan, Allah akan cabut nyawa mereka dan mereka dalam keadaan kafir dan tercengang mereka. Lebih sakit lagi mereka mendapatkan kenikmatan dicabut oleh Allah nyawa mereka dan menyakitkan itu. Maka sengaja Allah berikan Jangan kita lihat orang kafir Memang orang kafir diberikan kesenangan sementara Dunia ini jadi apa-apa ya, Makanya pandangan Islam Terhadap dunia itu Dunia itu gak ada ladang buat akhirat Dunia tempat cobaan Dunia tempat ujian Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Nabi pernah melewati seekor kambing yang sudah jadi bangkai. Kata Nabi kepada sahabat, apakah kalian mau kambing ini? Cacat kambingnya, anak kambing cacat, kok telinganya cacat. Ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini masih hidup, kami nggak mau karena cacat telinganya, apalagi sudah jadi bangkai. Kata Nabi apa? Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing ini. Namanya orang-orang yang bodoh menjadi sibuk mencari dunia atau tamak pada dunia. Bangkai Gak ada artinya di sisi Allah dunia ini gak ada artinya. Hatta seberat sayap nyamuk. Tapi ini justru kejar-kejaran manusia. Kejar-kejaran luar biasa. Makanya jangan kita melihat orang kafir. Orang kafir tujuan hidupnya adalah dunia dan sementara. Tujuan kita akhirat. Dunia ini semua nikmat yang ada, semuanya yang Allah berikan, seluruhnya ini dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir semuanya kenikmatan yang ada cuma satu rahmat satu rahmat manusia bisa menghirup udara bisa minum dapatkan harta rezeki semuanya itu semuanya sampai dia bisa kasih sayang dengan anaknya kasih sayang dengan istrinya tapi binatang buas kasih sayang dengan anaknya itu semuanya satu rahmat satu rahmat yang 99 itu di sorga Allah simpan Makanya Nabi katakan orang bodoh, kalau orang yang tujuan hidupnya untuk dunia, Bukan akhir bodoh. Satu. Yang kita cari yang 99. Ya seperti orang yang saya bandingkan orang yang sholat berjamaah, sholat berjamaah. Di masjid fadilahnya berapa derajat? 27. Di rumah satu Coba sekarang bandingin. Ya. Di satu perusahaan digaji 27 juta, di perusahaan lain satu juta, pilih yang mana? Pilih yang mana? Jawab. 27 apa satu? 27. Kalau milih yang satu, dibilang apa orang itu? Bodoh. Bodoh, tol. Kok perusahaan ini 27 juta gaji kamu sama pekerjaannya sama. Yang ini satu juta dipilih satu juta. Orang semuanya kan bilang bodoh. Atau orang tuanya, istrinya, anaknya bilang bodoh. Dan sekarang soal berjamaah di masjid 27 derajat di rumah cuma satu. Itu pun kalau sah, kalau khusyuk. Kok milih yang di rumah, yang dua itu ditinggalkan? Oke juga. Yang laki-laki harus berjamaah di masjid. Nggak boleh di rumah. Wajib. Kita banyak dalam Al-Quran disuruh, tak kilu, apakah kamu tidak berpikir? Disuruh kita berpikir. Kadang-kadang juga meskipun apa titelnya profesor, doktor juga kadang-kadang nggak berpikir juga. Ini banyak pertanyaan tentang bid'ah apa sih bid'ah itu? Bukan <laughs> mengirim contoh Nabi. Bid'ah itu artinya melakukan sesuatu yang Nabi nggak contohkan. Al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabik, mengadakan sesuatu yang baru ibadah yang Nabi nggak contohkan. Maka disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Iqtisam kata beliau bahwa dikatakan bid'ah itu tariqatun bid'ah din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah bi suluki 'alaiha al mubalaghah fi ta'budillah subhanahu. Dilakukan bidah itu yaitu satu cara dalam agama yang diada-adakan yang menyerupai syariat yang tujuan dia mengadakannya untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah menyerupai syariat bukan syariat tapi menyerupai syariat nah kita kembali yang ada contohnya ya kita lakukan yang gak ada contohnya kita lakukan nah sekarang ditanya apa contohnya? Ya, seperti orang umpamanya beribadah di sisi kubur, berdoa di sisi kubur kan banyak orang dia mengatakan kalau doa di dekat kuburan orang tuanya doanya makbul atau doa di sisi kuburan kiai, kiai makbul dia nggak minta kepada si penghuni kubur tapi berdoa di situ beda dari mana keterangannya bahwa kuburan tempat terkabulnya doa tempat terkabulnya doa kita kita tahu ketika kita di sofa di marwa di arafah ada tempat-tempat yang makbul. Atau ada berkaitan dengan waktu, waktu antara azan komat, di hari Jumat menjelang terbenam matahari, badan teman itu waktu terkabul doa. Di tengah malam kita bangun, sholat tahajud berdoa. Tapi di tempat dekat kuburan berdoa, makbul dari mana keterangannya? nggak ada sama sekali. Atau baca Quran di kuburan. Beda. Justru Nabi melarang kita menjadikan rumah seperti kuburan. Berarti di rumah itu harus ada baca Al-Quran. Ini enggak. Di kuburan baca Quran, di rumah sepi. Makanya banyak jinnya di rumahnya itu. Banyak jin dia kenapa baca Quran? Makanya sering anaknya diganggu. Teriak-teriak di waktu malam, nangis di waktu malam. karena apa? Karena tadi baca Quran. Coba kalau bawa bapak ibu-ibu baca Quran tiap hari Al-Baqarah di rumah, jin kabur. Jitu kembali. Kata Nabi, لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis sahih Muslim. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Artinya di kuburan nggak ada sholat. Di kuburan nggak ada bacaan Quran. Maka disuruh kita di rumah ada sholat sunnah Sholat wajib di masjid. Kata Nabi, "Afdalu sholatil mar'i fi baiti illa al-maktuba." Sebaik-baik sholat seseorang di rumahnya kecuali yang wajib. Yang wajib di masjid untuk laki-laki. Jangan kamu jadikan seperti kuburan, masih ada sholat sunat. Yang kedua, di rumah masih ada bacaan Quran. Jadi tiap hari kita harus ada baca Quran di rumah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Makanya nggak ada bacaan Quran di kuburan dari zaman Nabi nggak ada. Gak ada sama sekali. Zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, nggak ada orang baca Quran. Sampai sekarang, nggak ada. Kalau bapak atau ibu pernah menunaikan ibadah haji atau umroh lihat di Baki, di Madinah itu nggak ada orang baca Quran. Tidak ada. Cuma di kita aja semua tempat dibacakan Quran, dibacakan Yasin, dibacakan tahlil. <laughs> Hatta kuahir di Mekah. Gak ada keutamaan sama sekali. Gua tur, orang Indonesia naik berbondong-bondong ke atas. Sampai sana baca Yasin. Doa di sana nggak ada keutamaan sama sekali. Bahkan sholat kadang-kadang di sana. Naik ke Jabar Rahmah, sholat ditulis namanya, supaya bisa haji lagi. Ya, karena apa? Jahil. Tadi yang saya sebutkan, karena kebodohan tidak ngerti agama, nggak belajar. Sehingga kata si pembimbing, ya kerjakan begini ikut. Kita jangan ikut siapa, apakah di pembimbing, kiai, ustadz, dalilnya mana dalil? Ada nggak? keterangannya dalil ya kalau mau dilihat bila banyak dilakukan oleh kaum muslimin itu sudah sebagian contoh aja Membina yang paling berbahaya lagi yang berkaitan dengan masalah tauhid penyimpangan dan tauhid asma sifat ya, tauhid seperti orang-orang mentakwil nama-nama dan sifat Allah mengatakan Allah di mana-mana Allah ada di hati nggak boleh dia harus menetapkan Allah ada di langit di atas langit di atas ars Allah mengatakan dalam Al-Quran dan Nabi mengatakan demikian di atas arsh. nggak boleh mengatakan Allah di mana-mana bagaimana uh, hukum menggunakan gelang kesehatan apakah syirik tentang masalah ini ya ditanya kepada para ulama kalau memang betul secara medis bahwa itu menyembuhkan penyakit dan memang ada pengaruhnya nggak ada masalah tapi yang terbaik adalah tanyakan kepada para ulama yang paham tentang masalah ini Allah bagaimana kalau seorang anak dia belum menunaikan ibadah haji dia sudah mampu karena orang tuanya belum berangkat haji apakah boleh dia belum dulu kalau orang tuanya boleh karena hartanya dia merupakan hartanya orang tua hartanya anak hartanya orang tua sekarang ya ketika kita punya harta ya ibadah kita kan milik orang tua nah orang tua belum haji orang tua lebih dahulu didudukkan orang tua kecuali kalau memang dia uzur nggak bisa maka kita haji lebih dahulu apakah orang tuanya punya kewajiban haji padahal dia tidak mampu kan anak yang mampu iya enggak artinya begini ketika si anak punya harta mereka kata harta anak itu kan harta orang tua harta anak itu seperti Nabi bersabda antawa malu kali abika engkau dan hartamu milik orang tuamu sekarang si orang tua pengen haji bukan hanya kita pengen haji orang tua pengen haji cuma kan dari lihat umur dia kalau ditunda khawatir dia lebih dahulu meninggal dunia kalau memang kita masih mungkin tahun depan kita bisa berangkat orang tua didahulukan tapi kalau seandainya kita ada lebih harta dan ada yang kita jual, yang terbaik kita berangkat dengan orang tua kita. Karena yang penting perlu diingat ini ini kaidah yang harus kita ingat bahwa haji itu wajib. Kita punya mobil nggak wajib, punya tanah nggak wajib, punya harta yang berlimpah nggak wajib, tapi haji wajib. Kadang-kadang orang punya simpanan banyak, punya mobil, punya ini, punya ini. Itu nggak wajib jual-jualin untuk haji. Artinya bukan berarti kita menyanyikan diri kita tidak. Kok nafkah masih jalan kok, kita masih kerja, masih ada usaha. Tapi apa yang kita miliki kita jual. Ibu-ibu dia mau haji, dia punya simpanan gelang emas atau kalung atau jual untuk melakukan haji, wajib. Karena punya itu nggak wajib. Itu harus diingat itu, itu penting. Karena kadang orang, dia piara apa dia dia kumpulkan dia simpan harta itu padahal nggak bisa menyelamatkan dia dari adab Allah SWT. Kalau dia meninggal juga bukan milik dia, milik siapa? Ahli waris. Yang terbaik dia pakai untuk haji segera, jangan tunda. Kalau orang tua saya sudah meninggal, saya ingin menghajikan, bagaimana? Kalau umpamanya ini misalnya ibu saya ingin mengajikan tapi tidak ada mahram ya tetap kalau perempuan itu harus dengan mahram nggak bisa sendiri harus dengan mahram untuk mengajikan orang tua bukan wajib kalau dia meninggal nggak ada kewajiban jadi yang dia pahami bahwa wajib mengajikan orang tidak tidak ada kewajiban karena sudah gugur kewajibannya tergantung nanti ditanya oleh Allah apakah dia ketika dia tidak menaikkan ibadah haji dia mampu atau tidak kalau dia nggak mampu gugur kewajibannya tapi kalau dia mampu, mampu dia ada harta, tapi dia nggak mau haji, kemudian meninggal, juga nggak ada manfaatnya kita hajikan. Karena berdosa jelas dia. Karena dia mampu dia tidak haji waktu dia sehat dan dia kuat. Tapi kalau yang nggak mampu kemudian kita hajikan boleh, tapi kita harus kita lebih dulu haji. Kita harus sudah haji, kemudian kita ada harta lagi, kita ingin haji untuk orang tua boleh. Tapi kalau ibu yang mengajikan dia harus dengan mahram. Artinya kalau si si suaminya meninggal, kemudian si ibu ini ingin haji dari uang anaknya untuk suaminya, ya tetap harus ada mahrum Harus ada mahrum. perempuan nggak boleh dia menaikkan ibadah haji sendiri atau umroh harus dengan mahrum. Sekarang sudah terlanjur dia pernah melakukan itu, ya sah hajinya, cuma dia berdosa tanpa mahramnya. Tadi disebutkan haji itu wajib bagi yang mampu. Bagaimana kalau dia masih punya utang? Ya tinggal ditanya kepada yang yang dia berhutang kepadanya. Umpamanya dia haji ini 50 juta umpamanya. Dia hutang kepada orang itu 10 juta. Jadi bayar. Kalau sekarang dia 50 juta haji, utangnya 200 juta. Dia ya, harus bayar utang dulu. Yang tadi juga dia ya harus bayar utang dulu. Cuma sekarang masalahnya kalau bayar 200 juta itu tidak bisa dibayar sekarang. Artinya memang ada tinggal waktu 10 tahun atau 20 tahun umpamanya seperti itu. Ya haji tetap meminta izin. Keterangan para ulama dia minta izin kepada orang yang dia berhutang. Izin kenapa dia? Karena bayar hutang lebih dahulu kan dari semuanya. di bank. Makanya jangan sekali-kali hutang ke bank. Dalam syariat nggak boleh. Karena sudah unsur ribanya di situ apakah tujuan ibadah yang sebenarnya ya tujuan ibadah sebenarnya yaitu kita dalam rangka mentauhidkan Allah SWT itu yang pertama yang kedua tujuan daripada ibadah kepada Allah SWT dalam rangka menyempurnakan apa kehidupan kita sebab hati kita ini dengan ibadah kepada Allah akan mengalami ketenangan akan mengalami kebahagiaan maka orang yang tidak ibadah kepada Allah tidak akan mengalami ketenangan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian tujuan dari ibadah kepada Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu tujuan ibadah. Nah, yang pertama tauhid. Bab ibadah tanpa tauhid Jadi eh, soal madhab sudah ditanyakan tadi, yang perlu saya jawab lagi. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Insya Allah besok ada kajian lagi. Biar antum tanya kepada panitia di mana tempatnya. Insya Allah saya masih berapa hari di sini. Dan mudah-mudahan dari kajian-kajian ini bermanfaat buat kita dan kesempatan ini kesempatan yang berharga yang antum bisa manfaatkan untuk hadir dalam kajian-kajian ini, insya Allah manfaat dan juga uh, antum juga bisa bawa bukunya, bisa mencatat dalil-dalil yang saya sampaikan supaya nanti antum bisa merajaah lagi, mengulang lagi.